Babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Babu ma jaa babnya apa-apa yang datang maksudnya ayat ataupun hadis fir ruqa di dalam masalah su ruqyah wat tamaim dan jimat-jimat. Maksudnya minan nahyi amma la yajuzu minha dari larangan ruqyah-ruqyah dan tamimah yang tidak diperbolehkan. Ini bab larangan ruqyah dan tamimah yang tidak diperbolehkan. Munasabatul bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid apa? Anna hustimrarun fi dzikril asya allati tukhillu bi aqidati tauhid. Bab ini masih menyebutkan perkara-perkara yang merusak akidah tauhid. Apa saja? Minar roqa wa tamaim asyirkiyah. Yang disebutkan dalam bab ini adalah rokiah-rokiah atau jampi-jampi atau suhu-suhu dan tamimah, jimat-jimat yang syirik. Fis sahihi, ay fis sahihain dalam hadis sahih, maksudnya dalam hadis yang ada di dalam Bukhari dan Muslim. An Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu an. Siapa dia? Wa sahabiyun syahida al khandaq dia adalah seorang sahabat yang ikut perang Khandaq. wa mata ba'da sittin wafat setelah tahun 60 Hijriah An Abi Bashir al Ansari radhiyallahu an annahu sesungguhnya Abu Bashir iku kana dia ada ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi di sebagian perjalanan Nabi di sebagian safarnya Nabi Fa'arsala maka mengutus siapa Nabi Rasulan pada seorang utusan Di sebagian perjalanan, sebagian safar Rasulullah mengutus seorang utusan Apa yang disampaikan oleh utusan itu adalah Allah yabqayanna Bahwa tidak boleh tersisa sungguh Fi raqabati ba'irin di dalam lehernya unta Apa kiladatun kalung kiladah adalah ma yu'allaqu fi raqabatil ba'iri wa ghairihi. Sesuatu yang digantungkan atau dikalungkan di leher unta atau yang lainnya. Leher kuda, leher sapi, leher manusia. Min watarin dari tali panah atau tali busur, busur panah. Watar adalah wahidu autaril qaus. Mufradnya autaril qaus. Mufradnya lafat autar. Autar jamak, watar mufrad. Autar banyak, watar satu. Autaril qaus tali-talinya busur. Busur itu kalau orang Jawa bilang gendewo. Kalung yang terbuat dari tali bekas eh, bekas tali busur panah. Au kiladatun atau kalung dari apa saja. Au kiladatun kiladah au kiladah. Lafat ini adalah syakun keraguan minar rawi dari perawi hadis. Hal adakah al kiladatu kalung yang dimaksud dalam hadis itu? Ikum mukayyadatun terbatas bikauniha min watarin adanya kalung itu dari tali busur au mutlaqatun atau mutlak apa saja minal wajari wa ghairihi dari tali busur atau yang lain. Jadi lafat kiladatun min watarin au kiladah itu adalah keraguan dari perawi hadis. Dia ragu apakah sabdanya Nabi waktu itu atau eh, lafat hadisnya itu adalah khusus kalung dari tali busur atau kalung dari apa saja. Illa kecuali kuti'at diputus, dipotong. Al-ma'na li jamali lil hadis. anna النبي Nabiyya الله Alaihi Wasallam بعث في بعض man من ينادي dalam sebagian perjalanan dalam sebagian bepergiannya sebagian safarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang utusan untuk memberi pengumuman bi izalatil qara'id allati fi riqabil ibil. Pengumumannya adalah perintah membuang kalung-kalung yang ada di leher unta. kalungnya seperti apa? Allati yuradu biha daf'ul aini wa daf'ul afat. Kalung-kalung yang dikenakan untuk menolak ain atau penyakit. Tapi kalau misalnya sapi kalungnya itu untuk pengikat, untuk narik, boleh nggak? Boleh. Kerbau talinya untuk pengikat, untuk narik, boleh nggak? Boleh. Kalau yang dimaksud adalah kalung-kalung yang dikenakan dengan tujuan untuk menolak ain atau untuk menolak penyakit. Lianna dzalika minasyirk allati alladhi yajibu izalatuhu karena itu termasuk syirik yang harus dihilangkan Walaupun dalam hadis ini disebutkan kalung yang terbuat dari bekas tali busur. Tapi maksudnya adalah umum apa saja. Yang penting kalung-kalung atau tali-tali atau apa saja yang digantungkan di situ untuk tujuan supaya tidak terkena ain, untuk tujuan supaya tidak kena penyakit. Itu semua adalah syirik. Enggak boleh. Tapi kalau kalung untuk nandai boleh nggak? Boleh. Munasabatul hadis lil bab hubungan hadis ini dengan bab bab apa? Ar-ruqa wat tamaim. Min haitsu innahu yadullu ala anna taqlidal ibili wa nahwiha menunjukkan bahwa mengalungi onta atau hewan lain dikalungi al-autara wa ma fi ma'naha dikalungi tali-tali bekas busur atau yang lain il afati haramun wasyirik yang tujuannya adalah untuk menolak penyakit menolak bencana itu adalah haram dan syirik li'annahu min ta'liqit tamaim al-muharramah karena itu termasuk sama dengan mengalungkan jimat yang diharamkan jadi kalung-kalung, gelang-gelang, kalau yang tujuannya itu adalah jimat apapun bentuknya itu haram. Entah dia itu dari bekas kain atau dari bekas tali busur atau di situ benang atau tambang apa saja kemudian dikasih bandul tulang dikasih bandul besi kuning dikasih bandul kulit apa biasanya kulit macan, dikasih bandul kulit serigala, dikasih bandul apalagi cangkang bekicot. Oh ya tujuannya itu adalah untuk menolak bala, tujuannya adalah untuk menolak bencana, menolak sakit. Itu semua adalah jimat-jimat yang diharamkan. Itu termasuk syirik. Ma yustafadu minal hadis. Yang kesimpulan yang diambil dari hadis ini yang pertama anna ta'liqal autar lidaf'il afat sesungguhnya mengalungkan tali-tali bekas busur, bekas tali busur dengan tujuan untuk menolak bencana atau menolak penyakit adalah fi hukmi tamaim fit tahrim. Hukumnya sama dengan tamimah, jimat. Sama-sama haram. Yang kedua izalatul mungkar menghilangkan kemungkaran. Contohnya, kalau ada orang-orang yang mengalungi hewannya dengan jimat-jimat, ya, kalung-kalung itu, atau jimat-jimat yang dikalungkan itu, ketika kita mampu harus dihilangkan. Tablighun nas bima yasunu aqidatahum. Menyampaikan kepada manusia apa-apa yang bisa menjaga akidah mereka. Termasuk yang dicontohkan dalam hadis ini adalah menyampaikan bahwa mengalungkan binatang atau anak atau apa saja dikalungi dengan jimat-jimat itu adalah perbuatan syirik. Bukan itu misalnya kendaraan, mobil, beda motor ditempeli jimat-jimat tertentu biasanya kalau sopir-sopir truk itu ada yang ditempeli apa digantungi misalnya kulit macan atau apa saja, raja-raja dan sebagainya. Itu haram.